kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Pakung Raya yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah usai kita menjalankan salat subuh dengan berjamaah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah bahwa tentulah di dalam kita menjalankan berbagai macam ibadah yang kita inginkan bukan hanya sekedar diterima amal ibadah yang kita lakukan atau bahkan mungkin dalam benak kita yang penting saya sudah menunaikan kewajiban lebih-lebih lagi tatkala kita menjalankan serangkaian ibadah pada bulan Ramadan seperti ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa faedah diperintahkannya melakukan puasa pada bulan Ramadan, qiyamul lail dan mencari malam qadar itu adalah dalam rangka supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu terkait dengan masalah pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya selain kita di dalam melakukan melakukannya adalah karena imanan dan saban, karena keimanan kita, kepercayaan kita bahwasanya itu memang merupakan perintah Allah dan karena kita mengharap pahala Allah namun juga ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan lagi Yaitu hendaklah pada bulan Ramadan seperti ini Khususnya dan pada bulan-bulan yang lainnya Kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjaga dengan baik Kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Baik kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla Ataupun kewajiban kita kepada sesama makhluk satu contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah maka sungguh Allah akan umumkan peperangan kepada dirinya. Dan wali Allah tidaklah harus orang yang bisa terbang di udara, berlari di atas lautan ataupun tenggelam di bumi, akan tapi wali Allah kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa hum yattaqun yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa ma taqarraba ilai 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih tidak ada satupun amalan yang dimanfaatkan digunakan oleh hambaku dalam rangka untuk mendekatkan di, kepada diriku yang lebih aku cintai yang paling aku cintai ketimbang melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan kepada dirinya Nah terkait dengan puasa Ramadan satu contoh Di malam hari kita bisa Qiyamulail Kita pun bisa Kiraatul Quran dan bahkan mungkin sampai larut malam Namun hendaklah ketika bisa melakukan seperti itu jangan sampai kemudian subuhnya terlambat ya, subuhnya melakukannya jam 6 pagi nah, ini tentulah tidak benar kenapa karena kiraatul Quran kiamulail hukumnya sunnah adapun sholat subuh hukumnya adalah kewajiban satu contoh yang lain terkait dengan sesama makhluk karena sibuknya beribadah di malam hari maka siang hari kemudian isinya diperbanyak dengan tidur, wa tidur, wa tidur. Sehingga ketika semisal orang tuanya meminta tolong kepada dirinya, nak tolong belikan obat ke apotek sana ataupun ke apotek sini. Terus alasannya, waduh bu, saya ngantuk banget. Tadi malam qiyamul lail, tadi malam keratul Quran sampai larut malam. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita melalaikan kewajiban dan Eh, ketika itu berarti kita berbuat durhaka kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Termasuk juga terkait dengan masalah pekerjaan. Kita semuanya memiliki pekerjaan. Nah, maka amalan-amalan sunnah yang kita lakukan jangan sampai kemudian menghalang-halangi kita dari melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang misalnya karyawan kah, pegawai kah dan seterusnya. Ala kulikal kita harus perhatikan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian yang kedua, yang kedua kita berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa besar, ya, berupaya untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, as shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma bahwa salat lima kali yang kita lakukan di dalam sehari semalam kemudian satu ibadah Jum'ah dengan Jum'ah yang lainnya kemudian satu ibadah pada bulan Ramadan yang kita lakukan dengan bulan Ramadan yang lainnya maka itu semuanya merupakan mukaffiratun merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Oleh karenanya pula bahwa ibadah-ibadah yang sudah serius kita lakukan hendaknya kita iringi dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan lebih-lebih lagi adalah dosa besarnya. Ya semisal kita puasa Ramadan alhamdulillah tidak pernah bolong. Kemudian Jumatnya pun juga senantiasa kita lakukan Sholat lima waktu pun Alhamdulillah bisa kita lakukan dengan berjamaah Namun kalau kemudian semisal kita melakukan ya, dosa-dosa ya, kesyirikan misalnya Kita melakukan korupsi misalnya kita ngerenengi orang lain, menghibai orang lain misalnya, ini sangat dikhawatirkan bahwa amal-amal ibadah yang kita lakukan tidak akan membuahkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang kita lakukan kandas. Ya. Tidak sampai bisa mengetuk turunnya pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang juga perlu kita lakukan lebih-lebih lagi terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan seperti ini maka persyaratannya dan rambu-rambunya akan lebih detail lagi, akan lebih ketat lagi. Yaitu semisal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada kaulazur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, menipu, perkataan-perkataan lain yang menimbulkan dosa, dia lakukan pada bulan Ramadan seperti ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terhadap perbuatan kita meninggalkan makan, meninggalkan minum dalam redaksi yang lain meninggalkan syahwat kita. Maka Allah tidak membutuhkan itu semuanya. Kenapa? Karena kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah pun kemudian juga mengatakan laisa siyamu minal akli wasyarabi innamas siyamu minal lagwi warrafasi fa in sabbaka ahadun au jahila alaika fakul inni shaimun inni shaimun yang disebut dengan hakikat puasa puasa yang sesungguhnya bukan hanya sekedar meninggalkan makan, bukan hanya sekedar meninggalkan minum. Akan tetapi puasa yang sesungguhnya selain meninggalkan itu tadi, makan, minum dan syahwatnya, namun juga meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Satu contoh. Eh, sekarang ini kita hidup dikelilingi oleh gadget-gadget kita yang semakin hari semakin canggih. Ini kalau kita tidak hati-hati maka waktu kita akan habis di sana. Ya WA-nya, ya tweet-nya, ya FB-nya, lainnya dan seterusnya. Masih tambah lagi ada yang hobinya menambah ngegame. Ini habislah waktunya. Dan ini perbuatan yang sia-sia. Maka mungkin dia akan mengatakan, loh ini bermanfaat bagi saya, dengan ini kuatlah puasa saya. Ini bukan alasan. Ini bukan alasan. Kita melihat adalah perbuatannya itu adalah perbuatan yang bermanfaat ataukah tidak. Ya Rasulullah SAW katakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, kalau kemudian meninggalkan sesuatu yang sia-sia yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya saja tidak diperkenankan, apalagi kemudian melakukan rofas. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat porno, ya mungkin lihat gambar, mungkin lihat video, atau mungkin malah ngobrol juga kayak gitu. Ini lebih-lebih lagi tidak akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya ada orang yang mencaci maki kita, mengolok-olok kita, kita pun diperintahkan untuk membalas dengan ucapan yang baik. Mohon maaf, saya tidak akan meladeni, saya sedang berpuasa. Ini diantara beberapa peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya agar puasa yang kita lakukan membuahkan uh, pahala, membuahkan pengampunan dari Allah. Karena sungguh Rasulullah telah mengingatkan kita, rubba soimin khadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa akan tapi apa yang dia dapatkan hanyalah rasa haus, hanyalah rasa lapar. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba qaimin khadzuhu min qiyamihi as sahr Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail namun yang dia dapat hanyalah rasa kantuk karena